Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurah Ar-Razi rahimahumullah. Dan sampai pembahasan tentang syafaat. Sampai pada ucapan war Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lafu syafaat. Di dalam syarahnya disebutkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam memiliki beberapa syafaat-syafaat nanti yaumul qiyamah. Lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-hadzul azim min hadhihi syafaat dan beliau mendapatkan bagian terbesar hak terbesar untuk memberikan syafaat la yusyarikuhu fiha ahad yang tidak bisa mengiringi bersama beliau memberikan syafaat kecuali hanya beliau saja yaitu asy-syafa'atul udhma yang pertama syafaat yang terbesar hiya syafa'atu fi irahatin nas min dhalikal mauqifil azim syafaat yang terbesar yang hanya Rasulullah SAW yang mampu memberikan syafaat tersebut adalah syafaat fi irahatin nas untuk mengistirahatkan manusia dari tempat dikumpulkannya di padang mahsyar dan itu yang disebut dengan al-mauqif al-azim tempat berdiri mereka yang sangat dahsyat hina yadhhabuna ila al-anbiya'i yatlubuna minhum syafaah ketika mereka manusia berduyun-duyun datang kepada nabi-nabi alaihimus salatu wassalam mereka meminta syafaat kepada Adam kepada Nuh kepada Hud kepada Saleh dan seterusnya fayatadafa'unaha ternyata mereka semuanya menolak hatta tasila ilaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga berakhir kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayaqulu ana laha maka Nabi menjawab akulah yang bisa atau akulah yang berhak untuk memberikan syafaat ini. Wa yadhhab fayakhiru sajidan. Beliau pergi dan kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala tahtal arsy di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa wa yusni alaih. Memuji Allah menyanjungnya. Bima hamida yulhimuhullah iyaha. Dengan puji-pujian yang Allah baru ilhamkan saat itu. Fitil kal munasabah. Pada kesempatan tersebut. Kemudian Allah berfirman. Thumma yuqal. Kemudian dikatakan kepadanya. Ya Muhammad. Irfa' ra'sak Sal tu'ta wasfa' tushaffa'. Allah mengatakan kepadanya ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu. Sal, mintalah. Tu'ta, engkau akan diberi. Wasfa' dan silakan berikan syafaat. tu Tushaffa' akan diberikan syafaat untukmu. Fa'arfa'u ra'si fa'aqul. Kata Nabi, aku pun mengangkat kepalaku dan aku berkata kepadanya, ummati, ya Rabbi, ummati, ummati ya Rabbi, umatku wahai Rabb, umatku. Allah nasa al mauqif. Maka Allah istirahatkan mereka dari mauqif mereka yang sangat berat. Yang sudah pernah digambarkan betapa beratnya mereka dikumpulkan di padang masyar dalam keadaan uratan, gurula, dalam keadaan hufatan, uratan, gurula, tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, dalam keadaan bahkan belum dihitan, dalam keadaan matahari didekatkan, sehingga keringat mereka ada yang sampai di mata kaki mereka, ada yang sampai di lutut mereka, ada yang sampai di dada mereka, bahkan ada yang alzamahul arak. Alzamahul arak seperti lizam, keringat itu ada di mulut mereka sehingga mereka harus mendongak begini sekian lamanya. Maka diistirahatkan dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma yamurruna 'ala sirat. Maka mereka pun menjalani atau melewati jembatan yang dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man yaqa finnar. Di antara mereka ada yang terjerumus dalam neraka. Wa minhum man yatajawazuhu bi rahmatillah dan di antara mereka ada yang berhasil melewatinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun mendoakan mereka, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatku. Yang kedua, Asyafa'ah fi dukhuli ahli jannatil jannah. Yang kedua syafaat agar ahlu surga segera masuk surga. Idir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam awwala man yadkhulul jannah kama jaa fil hadis sahih. Yang demikian karena Rasulullah lah yang pertama masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Ati babal jannah." Aku memasuki pintu surga. Fa'astaftihu dan aku meminta dibukakan pintu. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga surga, "Man an? Siapa engkau?" Maka aku menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka penjaga tadi berkata, Bika umirtu anna aftah li ahadin qablak. Dengan engkau aku diperintah. Aku disuruh untuk tidak membukakan kepada siapapun kecuali kepada engkau. Dan aku tidak akan bukakan sebelummu. Maka Rasulullah SAW lah yang membukakan pintu surga. Dan masuklah setelah itu para ahli surga. Ini juga syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW untuk segera penduduk surga masuk ke dalam surga. Ketika mereka masih tertahan, Rasulullah SAW menyatakan, aku akan bukakan. Dan beliau datang ke penjaga surga, meminta dibukakan pintu, sampai mereka bertanya, man ant, siapa engkau? Ketika dijawab ternyata beliaulah yang para malaikat tadi disuruh untuk tidak membuka kecuali untuknya. Maka ini syafaat yang kedua dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang khusus hanya beliau. Yang ketiga, wa syafa'atun khassatun fi ammihi Abi Talib. Yang ketiga ada syafaat khusus pula. Yang tidak boleh siapapun memberikan syafaat seperti ini. Yaitu syafaat kepada amiknya Abi Talib. Dalam keadaan dia fi a'naqin nar. Di kerak yang paling bawah dalam neraka fayashfa'u lahu Nabi memintakan kepada Allah syafaat fayasiru fi dahdahin maka dipindahkan dari kerak yang paling bawah ke yang paling atas dari neraka tetap di dalam neraka dahdah minan nar maknanya permukaan neraka sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menceritakan huwa fi dahdahin minan nar. Dia di permukaan dari api neraka. Walaula ana kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar, niscaya dia di kerak yang paling bawah dalam neraka. Kalau bukan karena aku, niscaya dia di kerak yang paling bawah dalam neraka. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Manaqibul Ansar dan juga Muslim dalam Babul Iman. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga berkata, Ahwanu ahlin nari adaban Abu Talib. Kata Nabi SAW bahwa yang paling ringan adabnya di dalam neraka adalah Abu Talib. Wahuwa munta'ilun bin alaini. Dan dia diberikan dua sendal dari api neraka. Ketika dipakaikan kepadanya, maka mendidih otaknya. Dimaguhu Yaghli minhuma dimaghu dengan terompah dari api neraka maka mendidih apa yang ada di dalam kepalanya naudzubillahi minan nar huwa akhaffun nasi adaban ini adalah yang paling ringan azabnya dan syafaat ini kita katakan khusus karena tidak ada seorang kafir pun yang diberikan syafaat kecuali Abu Talib dan tidak ada yang boleh memberikan syafaat kepada orang kafir kecuali Rasulullah SAW untuk Abu Talib saja. Tidak ada yang lain. Lianahu kana yadubu an Karena ketika hidupnya Abu Talib membela, menjaga Rasulullah SAW. Yahutuhu wa yahmihi. Melindunginya dan menjaganya. Wa yudafi anhu. Dan membela Rasulullah SAW. Ila an Sampai matinya. Lakin ma wuffiqa lil Islam. Tetapi tidak mendapatkan taufik untuk masuk Islam. Mata wa huwa yaqul. Dia meninggal masih berkata ala millati Abdul Muttalib. Bahwa dia masih mengikuti millahnya Abdul Muttalib. yakni ajaran kesyirikan dari orang-orang sebelumnya di masa-masa jahiliyah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yad'uhu wa yad'u ila an hadaratul wafah. Rasulullah SAW mengajaknya, membujuknya, menasehatinya agar masuk Islam. Bahkan ketika akan wafatnya, Rasulullah mengatakan kepadanya, Ya ammi, wahai pamanku, Qul la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah tetapi ternyata pada akhirnya dia tetap tidak mendapatkan hidayah. Waktu itu dakhala alaihi nabi. Nabi masuk menemuinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi hadihil hal. Dalam keadaan Abu Talib akan wafat. Wa indahu Abu Jahlin. Wa Abdullah ibni Abi Umayyah. Sedangkan di sana ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibni Abi Umayyah, dua tokoh musyrikin Quraisy. Nabi mengatakan kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah." Ternyata dua orang ini Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah berkata, "Ya Aba Talib, atarghubu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan ajaran Abdul Muttalib?" Setiap Nabi berkata, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Keduanya berkata, wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Ila akhirihi. Falam yazala yukallimanihi. Maka keduanya terus mengajak bicara Abu Talib. Hatta kana akhiru syai'in kalamahum bihi hingga sampai akhir ucapan dia yang dia ucapkan annahu ala millati Abdul Muttalib bahwa dia tetap di atas agama Abdul Muttalib. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka Nabi pun berkata karena sayangnya karena kasihannya kepada Abu Talib berkata la astaghfiranna laka malam unha ank sungguh aku akan mendoakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang Aku akan memintakan ampunan untukmu. Malam unha anhu. Selama aku tidak dilarang. Ini juga hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Fi sahihaihima. Ikhwan ibn a'azakumullah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya untuk mendoakan orang-orang musyrik. Allah menurunkan wahyunya. Wa in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Walaupun engkau memintakan ampun 70 kali. La yaghfirallahu lahum. Allah enggak akan mengampuni mereka. Karena orang kafir tidak boleh didoakan dengan doa ampunan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka syafaat Nabi kepada Abu Talib bukan untuk diampuni dan dimaafkan tidak. Tetapi untuk dipindahkan dari kerak yang paling bawah kepada Dahdah minan nar. Di permukaan api neraka. Ma mana'ahu illa al-kibr. Wa khasyat al-ar. Tidaklah menghalangi Abu Talib untuk masuk Islam. Kecuali kesombongan. Gengsi. Khasyat al-ar. Khawatir dia dipermalukan. Na'udzubillahi minal kibr. Kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong, ujub, bangga diri. Sehingga hujah ada di hadapan mata, dia tolak. Dengan kesombongannya. Dalil-dalil syar'i, kalau Allah, kalau Rasul sudah jelas di hadapannya seperti matahari. Tetapi dia tetap menolaknya karena kesombongan. Ikhwani fiddina azakumullah. Siapa yang lebih baik dakwahnya daripada Rasulullah SAW? Siapa yang lebih jelas bahasanya daripada Rasulullah SAW? Siapa yang lebih bagus dalam mengajak selain Rasulullah SAW. Tetapi toh Abu Talib menolaknya karena kesombongan yang ada dalam hatinya dan karena merasa gengsi kalau sampai dipermalukan oleh kaumnya. Famata kafiran. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Wa udkhilan nar. Dan dimasukkan dalam api neraka. Fayashfa' fihi Rasulullah SAW yukhrijuhu min a'maqin nar. Maka Nabi hanya memberikan syafaat agar dikeluarkan min a'maqin nar dari tempat yang paling bawah dalam neraka ila dahdahin fiha ke permukaannya wala jannah tetapi tidak masuk surga tidak pula dimaafkan dalam artian tidak diadab Lianna Allah al jannah al kafirin. Karena Allah sudah memutuskan, diharamkan surga untuk orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan لا يدخل jannata illa nafsun مؤمنة Kata Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukminah. Orang-orang kafir tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat hingga unta bisa masuk lubang jarum. Maknanya tidak mungkin, mustahil. Nggak akan masuk surga nggak akan diampuni, nggak akan dimaafkan. Hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Kama fi ahaditsin ukhra sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an sangat jelas bahwa orang kafir tidak akan masuk surga. Maka jangan mendoakan ampunan untuk orang kafir yang sudah mati. Orang kafir yang masih hidup kita doakan hidayah. Kalau mau didoakan, doakan hidayah. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Allahumma hdihim. Ikhwani bin a'azakullah muslimin rahimani wa rahimukumullah. Disebutkan thumma ba'da dzalika yashfa'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa gairuhu syafa'atun ukhra. Setelah syafaat-syafaat khusus ini maka Rasul memberikan syafaat dan juga nabi-nabi lain memberikan syafaat dan juga orang-orang saleh memberikan syafaat, para aulia memberikan syafaat dan juga para syuhada yang terbunuh syahid fi sabilillah juga memberikan syafaat dari syafaat-syafaat yang lain. Di antaranya asy-syafa'ah fi khuruj usatil muwahhidin minan nar. Di antaranya syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka tetapi masih punya iman. Maka mereka memberikan syafaat fi khuruj agar keluarnya usatil muwahhidin, usat ahli maksiat, muwahhidin yang masih bertauhid. Syafaat agar dikeluarkan orang yang bermaksiat yang masih bertauhid minan nar dari api neraka. Fayashfa'u Rasulullah wasallam wa yasjud tahta al-arsh. Rasulullah SAW memberikan syafaat dan sujud di bawah ars Allah fayu'dan lahu kemudian diizinkan baginya fi aqwamin yuhidduhumullahu lahu fayukhrijuhum minan nar Rasulullah SAW meminta agar kaum-kaum tertentu dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah memberikan batasan-batasan. Keluarkan orang yang masih sholat. Dikeluarkan orang yang masih sholat. Keluarkan mereka Orang yang anggota wudhunya tidak terkena api neraka. Sampai pada akhirnya keluarkan. Orang yang masih punya iman. Walaupun sebidi darah. Ikhwan ibn a'azakullah minhum. Man indahu mitqala dinarin min iman. Dikeluarkan dari api neraka. Orang yang masih punya iman walaupun se seperti dinar, seperti kepingan dinar. Wa minhum man indahu nisfu mithqali dinar. Dikeluarkan pula setelah itu generasi yang kedua diselamatkan yaitu yang imannya separuh dari kepingan dinar. Wa minhum man indahu mithqala habbati sya'irin min iman. Kemudian setelah itu dikeluarkan pula orang-orang yang masih punya iman walaupun sebiji gandum. Wa minhum man indahu mithqala dzarrah. Bahkan setelah itu dikeluarkan pula yang imannya hanya sebidi darah, hanya setitik saja. Ila adna adna mithqala dzarrah sampai yang lebih sedikit lagi, lebih kecil lagi imannya, lebih kecil lagi imannya, mereka semuanya diselamatkan selama masih punya iman. Wa kadzalika haddadallahu lil mu'minin asy-syafi'in fi aqwamin minhum Demikian pula Allah berikan batasan-batasan untuk orang-orang beriman yang memberikan syafaat terhadap kaum-kaum dari mereka. Misalnya sebagaimana hadis tentang syahid diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Maka seorang yang syahid bisa berkata, Ya Allah selamatkan ibu bapakku istriku, anak-anakku, paman-pamanku, saudara-saudara. Disebutkan sampai 70 wallahu taala a'lam. Wa kadzalika fi aqwamin minhum man yakunu 'indahu mithqala dinar. Syaratnya mereka punya iman. Walaupun keluarganya, walaupun kerabatnya, kalau tidak beriman alias kafir, maka tidak bisa diselamatkan. Menyelamatkan orang tuanya yang kafir tidak bisa menyelamatkan anaknya yang kafir tidak bisa. Nuh alaihi salam tidak bisa menyelamatkan anaknya kafir di dunia. Demikian pula di akhirat. Walaupun berkata wahai Rabbku, inna bni min ahli wa inna wa'adakal haqq. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku dan engkau sudah berjanji dan janjimu hak. Selamatkan keluargaku, itu janji Allah. Kata Nuh, Sesungguhnya janjimu adalah hak, sedangkan anakku adalah keluargaku. Allah bantah itu. Allah bantah pada ayat berikutnya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan anakmu. Karena dia beramal dengan amal yang tidak baik. Ini kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka syaratnya sama yang bisa diselamatkan dari keluarganya adalah orang-orang yang memiliki iman walaupun sekeping dinar sebesar kepingan dinar atau misqala darrah atau sebiji darrah atau adna adna adna min dalik ila akhirih yashfa fihimul anbiya dalam hal ini yang memberikan syafaat bukan hanya nabi kita nabi Muhammad SAW tetapi juga para anbiya Wa yashfa'ul mu'minun. Juga orang-orang beriman memberikan syafaat. Juga anak-anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anak-anak yang masih bersih, yang belum berbuat dosa sama sekali. Maka kita harapkan kalau seseorang kehilangan anaknya sebelum balik, kita akan katakan syafi' nafi'. Mudah-mudahan anakmu menjadi syafi' nafi'. Syafi' memberikan syafaat untuk orang tuanya. Nafi' akan bermanfaat bagi orang tuanya. Jangan dianggap hilang anak itu. Yang wafat itu. Dia akan menjadi syafi' nafi' insya Allah. Kita harapkan demikian barakallahu fikum. Sehingga yang memberikan syafaat dalam masalah ini. Syafaat yang keempat ini. pada anbiya juga. Orang-orang mukmin juga. Orang-orang saleh dan juga para malaikat-malaikat di langit juga memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin. Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi, syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa yab yabqa illa arhamur rahimin. Kata Allah ketika itu, telah memberikan syafaat para malaikat. Telah memberikan syafaat para nabi. Telah memberikan syafaat orang-orang yang beriman. Maka tidak tersisa yang memberikan syafaat kecuali Arhamur Rahimin yang maha memiliki rahmat. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Maka Allah mengambil satu genggaman dari api neraka. Dan kita tidak tahu seperti apa genggamannya. Dan Allah laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga tidak perlu dibayangkan seperti apa. Tetapi maknanya akan ada yang diselamatkan oleh Allah sendiri. Malaikat telah memberikan syafaat. Para anbiya sudah memberikan syafaat. Orang-orang mukmin, orang-orang saleh sudah memberikan syafaat maka tinggal aku kata Allah maka Allah selamatkan dengan tangannya dari api neraka fayukhriju minha qauman. Allah keluarkan satu kaum lam ya'mal khairan qat, satu kaum yang belum pernah berbuat baik sama sekali. Ikhwani fillah azakumullah. Huwa arhamur rahimin. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selama dia masih punya iman, kalaupun tidak pernah berbuat baik, Allah masih selamatkan mereka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Tauhid dan juga Muslim dalam kitabul Iman. Maka tidak ada bagi kita kecuali kalimat aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami percaya. Kami beriman dengannya. Karena semua berita ini dari Allah. Dari Rasulullah SAW. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadihi rahmatu arhamar rahimin. Inilah rahmat dari Allah yang arhamar rahimin. Kullu hadihi syafaat tarji ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Semua syafaat-syafaat tadi sesungguhnya merupakan rahmat Allah juga. Walaupun para anbiya, para malaikat yang memberikan syafaat tetapi kalau Allah tidak izinkan, nggak akan mereka memberikan syafaat. Berarti syafaat milik Allah. Lillahi syafaatu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Dan tidak akan ada yang yashfa'u illa ini Nggak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Sehingga walaupun yang memberikan syafaat malaikat, ataupun para nabi, ataupun para salihin, para awliya, Tetap itu semua rahmatnya dari Allah karena Allah yang mengizinkan. Maka disebutkan di sini terji ila rahmatihi. Semua syafaat tadi kembalinya kepada rahmat Allah yang arhamar rahimin. Lakinnal kuffar alladzina kadzdzabu wa kadzdzabu rusulah wa matu ala kufrihim. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan Allah, yang mendustakan Rasulnya, yang mati di atas kekafiran, maka mereka la tashmuluhum rahmah. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat yaumul qiyamah. Mereka nggak akan mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai. Kata Allah rahmatku mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah, tapi aku akan tetapkan, aku akan catat untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang yang mengeluarkan zakah, walladzina hum biayatina yu'minun dan orang-orang beriman terhadap ayat-ayat kami. Fasaat tubuha, aku akan tuliskan untuk mereka. Orang yang beriman dan bertakwa, orang yang mengeluarkan zakat, Orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah ini yang mendapatkan rahmat. Ini ikhwanifidina azakumullah sifat rahim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun rahman a'ammu minhu lebih luas daripadanya. Karena makna rahman Allah maha memiliki rahmat dan maha memberi rahmat pada seluruh manusia. Kepada orang kafir juga, na'am di dunia Allah rahmati dengan Allah berikan fasilitas hidup mereka. Allah berikan berbagai macam kehidupan, makanan, minuman, pakaian, semua fasilitas kehidupan Allah beri. Itu rahmat Allah Ta'ala. Dan juga rahmat Allah untuk mereka. Allah turunkan kitab-kitab. Allah utus rasul-rasul. Allah berikan juru-juru dakwah pada mereka. Tetapi mereka tidak mau diberi rahmat. Mereka tidak mau menerima Islam nggak mau menerima rahmat, maka nanti yaumul qiyamah hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Yaumul qiyamah orang-orang kafir tidak diberi oleh Allah rahmat. Aku akan tuliskan rahmatku untuk mereka yang beriman dan bertakwa, yang meluarkan zakat, yang beriman, yang percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا برحمته maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan rahmat-rahmatnya agar kita diliputi oleh Allah dengan rahmat wa an yaj'alana min ahli syafaati nabi semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat nabinya syafaat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kulluna muhtajuna ila syafaatihi dan semua kita sangat berharap dan sangat memerlukan membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashadduhum hajatan al-usah. Kita semua membutuhkan syafaat dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita memintanya kepada Allah, ya Allah, aku meminta Aku berdoa mengharapkan darimu agar kami semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hajah dan yang paling berhajat adalah para pendosa yang berbuat dosa, ahlul kabair, orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar. Yasfa'u fihim sallallahu alaihi wasallam kama warada fil hadis mereka lah yang nanti juga akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Nabi menjawab, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." syafaatku akan didapat oleh mereka-mereka para pendosa dari umatku. Atau dijawab dengan lebih lengkap, para pendosa dari umatku, yaitu orang-orang yang berkata la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud hadis ini kata beliau kata Syekh Rabi yakni syafa'ah al-aham hiya hadihi. Syafaat yang paling penting adalah ini. Menyelamatkan para pendosa yang harusnya diazab tetapi dimaafkan dan tidak diazab. Atau yang sudah diazab dalam neraka diselamatkan dengan syafaat dan dimasukkan ke dalam jannah. Wa illa fahunaka syafa'atun syamilatun lahum wa lighairihim. Kalau tidak demikian tentunya ada syafaat-syafaat yang lain. Artinya ini ahamnya yang paling pentingnya. Nabi menyatakan syafaatku untuk ahli kabair. Mungkin ada pertanyaan bagaimana syafaat pada orang-orang di padang mahsyar? Bagaimana syafaat pada orang-orang yang demikian ila akhirnya? Kita jawab, yang disebut oleh Nabi adalah yang paling pentingnya. Adapun yang lainnya ada, tetapi syafaat untuk ahlul mahsyar itu untuk seluruh manusia. Sehingga tidak ada kekhususan bagi satu dan lainnya. Demikian pula ketika membukakan pintu jannah untuk seluruh ahlul jannah. Tetapi yang tadinya harusnya diadab Kemudian diselamatkan. Inilah yang disebut oleh Nabi. Syafaatku untuk mereka-mereka para pendosa yang harusnya diazab. Aku memintakan syafaat pada Allah agar dimaafkan. Atau diselamatkan dari api neraka ke dalam jannah. Wa al-muallif rahimahullahu ta'ala fi hadal fasl. Ay syafa'a fi ahli al-ma'asi. Hadis Abu Hurairah. Disebutkan oleh muallif rahimahullah. Di dalam pasal ini syafaat kepada orang-orang yang berdosa dari umat Islam dibawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ya Rasulullah man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah kata Abu Hurairah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi syafaatmu yaumil qiyamah? Qala faqala beliau berkata laqad dhanantu alla yas'aluni an hadal hadis ahadun awwala minka. Aku sudah menduga. Aku sudah menduga nggak akan ada yang bertanya kepadaku tentang berita ini seorang pun sebelum engkau. Nggak akan ada yang lebih awal darimu. Ini Rasul sudah menduga nggak akan ada yang bertanya seperti ini lebih awal dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu karena beliau kenal Abu Hurairah adalah betul-betul pencari ilmu Beliau tidak menyibukkan dengan apapun kecuali dengan talabul ilmi. Beliau duduk di sebelah masjid. Ada sufah, ada gubuk untuk tinggal mereka. Abu Hurairah dan beberapa sahabat lain yang dijuluki dengan ahlu sufah. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, mereka mengiringinya. Mendengarkan, bertanya, dan mendapatkan berita, mengingat, menghafal sampai Nabi masuk ke rumahnya kembali ke sofahnya. Ketika Nabi keluar kembali di esokan harinya, beliau ikut keluar mereka. Inilah mulazamatuhum radhiyallahu taala anhum. Mereka bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kenal. Aku sudah menduga nggak akan ada yang tanya seperti ini sebelummu. Ayo qablaka, yakni sebelum engkau lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith. Kata Nabi, karena aku tahu kesungguh-sungguhanmu dalam mencari haji. Karena min asyaddin nasi hirsan ala sima'i kalami Rasulullah. Abu Hurairah memang asyaddin nas. Yang paling dahsyat di antara manusia kesungguh-sungguhannya dalam mendengar ucapan Rasulullah SAW wa dan dalam menghafal ucapan Rasulullah SAW. Fahuwa kama yuqal maka beliau sebagaimana dikatakan julukannya hafidhus Sahabah. Penghafal dari kalangan sahabat. Yani atana inayatan syadidah sunnati Rasulullah SAW. Beliau sangat memperhatikan dengan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW wa ala hifdhihi dan berupaya untuk menghafal semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fahuwa kama yuqal hafidhus sahabah. Fakana yahfaduha, maka beliau sangat penghafal. Sampai-sampai ditanya dia tentang sesuatu, dia jawab, aku mendengar. Dari Rasulullah SAW tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali. Artinya aku sering mendengar berita tersebut dari Rasulullah SAW berkali-kali. Ikhwan ibn Abu Hurairah sendiri pernah berkata, "Kana ikhwani al muhajirin yashghuluhum as-safq." Saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka ada sibuknya dengan perdagangan bil aswaq di pasar-pasar. Wa ikhwani al-ansar, sedangkan saudara-saudaraku dari kalangan ansar, yusghiluhumul amal fi amwalihim. Mereka tersibukkan sebagian waktunya dengan harta mereka artinya kebun-kebun mereka. Wa amma ana adapun aku faqad lazamtu Rasulullah. Adapun aku selalu mengikuti Rasulullah SAW ala mil ibatni. Aku mengikuti Rasulullah SAW sepenuh perutku, artinya selalu dan terus menerus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu Muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته